Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-154 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qad tuzadukana fi hashwin dan terkadang kana itu ditambahkan di pertengahan maksudnya di pertengahan kalam contohnya apa Ibnu Malik rahimahullahu taala kemudian melanjutkan kama kana asahha ilma man taqaddama. Beliau memberikan contoh yaitu makana asahha ilma man taqaddama. Betapa tepatnya ilmu dari orang yang terdahulu. Maka di sini kita melihat adanya uslub ta'ajjub ya uslub ta'ajjub yaitu yang ma'af'alahu asalnya adalah ma asahha ilma man taqaddama namun di sini kita melihat bahwa antara ma ta'ajjubiyah dengan fi'il yaitu fi'il asahha itu ada kana yang ditambahkan maka di sini kana yang ada di sini adalah kana zaidah yang akan menjadi pembahasan pada bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk bait yang ke-154 ini yaitu ziyadatu kana tambahan kana Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan tanfaridu kana an baqi akhawatiha bi ahkamin khassatin. Maka kana itu bersendiri dari seluruh saudari-saudarinya dengan hukum-hukum yang khusus. Artinya apa? Ada hukum-hukum khusus yang hanya berlaku bagi kana dan tidak berlaku bagi saudari-saudarinya. Wal madhkuru min hahuna arba'atun. Dan di antara hukum-hukum khusus tersebut, yang disebutkan di sini itu ada empat. Artinya yang disebutkan dalam Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu ada empat hukum khusus yang berlaku bagi kana. Al-awwalu, hukum yang pertama, annaha ta'ti zaidatan bahwa kana itu dapat datang dalam suatu kalam, dalam, dalam suatu kalimat, dalam bentuk atau dalam keadaan zaidah. Jadi keadaannya itu tambahan. Atau di sini akan dijelaskan wa makna ziyadatiha dan maksud tambahan kana di sini annaha ghairu amilatin bahwa kana tersebut itu tidak beramal. Artinya tidak memberikan pengaruh terhadap kata-kata yang ada pada suatu kalam. Kemudian beliau melanjutkan wa annal kalama yastagni anha. Dan suatu kalam itu sebetulnya ya sudah cukup, artinya tidak memerlukan kana. Artinya lagi bahwa kalam tersebut itu kalau tanpa kana itu sudah sempurna. Ya sudah sempurna, sudah kalam yang mufid, sudah memberikan faedah. Jadi keberadaan kana itu sebetulnya tidak diperlukan oleh kalam tersebut. Wala yanqusu ma'nahu bihadfiha. Dan juga makna dari kalam tersebut itu tidak akan berkurang ya atau tidak akan kemudian maknanya menjadi berkurang dengan dihapusnya kana tersebut. Kita lihat catatan kaki berkaitan dengan keterangan ini. Nah, di sini lakinnaha tadullu 'ala zamanil madhi idza zidat bi lafdhil madhi. Walaupun karena tersebut itu seolah-olah dikatakan tambahan, artinya tidak memberikan makna tambahan, kalam tersebut tidak, atau karena tersebut itu tidak diperlukan oleh kalam, namun karena tersebut, ya tadullu ala zamanil maudhi, itu dapat memberikan faedah tambahan bahwa itu menunjukkan zaman yang telah berlalu. Ya, kapan itu? Idza zidat bilafdhil madhi. Jika kana tersebut itu datang atau ditambahkan dalam bentuk madhi. Artinya tidak dalam bentuk yakunu, tapi bentuknya adalah kana, lafat yang madhi. Maka kalau seperti itu membawa makna bahwa kejadian tersebut itu kejadian yang telah lampau. Kemudian di sini ada tambahan wala siyama idza kanat ziyadatuha bainamat ta'ajjubiyati wa fi'lit ta'ajjubi. Terlebih lagi jika kana tambahan tersebut itu terletak di antara mata'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjub. Seperti tadi contoh yang ada pada bait alfiyah yaitu maka na asoha ilma man taqaddama. Maka di sini kananya itu adalah berbentuk madhi. Maka tambahan kana tambahan tersebut, ya tambahan dari kana zaidah tersebut, itu membawa makna bahwa itu tadullu ala zamanil madhi. Ini menunjukkan akan waktu yang telah lampau. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian di sini beliau menambahkan wa ziyadatuha liifadati tauqidi. Ya, dan penambahan kana tersebut itu membawa faedah atau membawa makna taukid. Ya, penekanan wa taqwiyatil kalami dan juga menguatkan ucapan atau menguatkan kalam tersebut. Jadi itulah tujuan utama dari penambahan kana untuk membawa makna taukid, penekanan dan taqwiyatul kalam untuk memperkuat kalam. Wa ala hadha, berdasarkan hal tersebut yaitu berdasarkan hal ini kana zaidatu ghairu kanan naqisati wa kanat tammati Ya, dan berdasarkan hal ini, maka kana zaidah yang kita bahas di sini itu bukan merupakan kana naqisah. Ya, kana naqisah itu adalah kana yang beramal yang kita kenal, yaitu merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Atau kana atamah, yang juga telah kita bahas sebelumnya, yaitu kana yang beramal seperti fiil biasa yang cukup dengan eh, isim yang marfu datang setelahnya sebagai fa'il misalnya. Maka karena tambahan di sini itu berbeda dengan dua jenis karena tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wasyaratu li ziyadatiha syartaini. Dan para ulama nahwu itu memberikan syarat untuk menambahkan karena ini atau untuk memberikan kana tambahan di suatu kalam dengan dua syarat. Artinya para ulama nahwu itu memberikan dua syarat jika kita ingin menambahkan kana zaidah dalam suatu kalam. Al-awwalu, syarat yang pertama, antakuna rotil madhi. Jadi syarat yang pertama bahwa kana tersebut itu harus dalam bentuk maldi, ya dalam bentuk yang lampau, yaitu lafat kana. Jadi syarat yang pertama itu dalam bentuk maldi. Walaupun ada tambahan di sini. Wa ziyadatuha bilafdil mudari'i qalilan. Dan sungguh tambahan kana dalam bentuk yang itu ada artinya diucapkan oleh orang Arab ya sampai kepada kita walaupun qalilan walaupun sangat sedikit ka qauli syairi sebagaimana ucapan seorang penyair anta takunu majidun nabilu ya engkau adalah orang yang agung dan juga mulia idza tahubbu syam'alun balilu Ya, jika atau ketika bertiup angin dari utara ya yang ya dingin dan juga membasahi. Ya antataku numajidun nabilu idza tahubbu syam'alun balilu. Maka di sini kita melihat ada takunu. Ya, takunu yang datang setelah atau datang di antara mubtada dan khobar. Anta di sini mubtada, kemudian majidun adalah khobar. Tiba-tiba ada takunu. Maka kita mengetahui di situ takunu adalah tambahan. Karena apa? Dia tidak beramal. Ya, tidak membuat majidun menjadi mansub. Maka di sini ya ada ucapan orang Arab ternyata yang kananya itu datang dalam bentuk mudor, Ya, anta takunu majidun nabilu, ya engkau adalah orang yang agung lagi mulia, idha tahubbu syam'alun balilu. Ya, ketika ya, berhembus angin dari utara yang dingin dan membasahi. Atau kita lihat catatan kaki terkait syair ini, Syam alun yang dimaksud dengan syam alun adalah riyahun tahubbu min jihati syamali. Yaitu angin yang berhembus dari arah utara. Kemudian balilu, ya balilu tadi yang ada dalam syam alun balilu itu adalah rotok batun nadiyatun. Ya, kondisi di mana ya basah ya dan juga ya lembab seperti itu. Kemudian wanabilu, ya nabilu yang ada pada penggalan awal, majidun nabilu, sifatun, ya bisa di Arab sebagai sifat, au khobarun thanin, atau di Arab sebagai khobar yang kedua. Kita kembali ke atas. Itu tadi syarat yang pertama. Kemudian athani, syarat yang kedua, supaya kana itu dapat ditambahkan dalam suatu kalam antakuna baina syai'aini mutalazimaini bahwa kana tersebut itu harus berada di antara dua kata ya dua hal atau dua kata yang asalnya itu selalu bersama Ya, dalam bahasa Arab ada ya, dua kata atau dua unsur dalam kalam yang selalu bersama. Contohnya apa? Kal mubtada'i wal khobari. Ya, contohnya adalah mubtada' dan khobar. Kita mengetahui tidak mungkin mubtada' datang sendiri. Ya, atau khobar datang sendiri. Jumlah ismiyah memerlukan mubtada' dan khobar. Maka kana tersebut itu harus datang di antara mubtada' dan khobar tersebut. Contohnya bagaimana? Nahwu Alkitabu kana mufidun. Alkitabu kana mufidun. Ya, asal artinya ya Alkitabu mufidun. Kitab tersebut itu berfaedah. Tetapi ada tambahan kana di situ. Ya, maka karena dia berada di antara dua unsur atau dua kata yang selalu bersama, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang lain awil fi'li wal fa'ili. Ya, atau karena tersebut datang atau diletakkan di antara fi'il dan fa'il. Kita tahu yang namanya fi'il pasti ada fa'ilnya. Apa contohnya? Nahwu lam yatakallam kana alimun. Ya, lam yatakallam kana alimun. Seorang ulama belum berbicara. Maka di sini kita melihat bahwa ada fiil dan fa'il. Ya, fiilnya adalah yatakallam, kemudian fa'ilnya adalah alimun. Dan fiil dan fa'il itu selalu bersama. Maka di sini kana boleh didatangkan di antara fi'il dan fa'il. Kemudian awil mausuli wasilatihi. Ya, contoh syai'aini mutalazimaini yang lain adalah mausul dan silahnya. Kita mengetahui bahwa mausul itu memerlukan silah. Ya, maka boleh karena didatangkan di antara mausul dengan silahnya. Nahwu contohnya Hadarallazi kana da'autuhu. Telah hadir seseorang yang ya telah hadir seseorang yang saya telah mengundangnya. Maka di sini allazi adalah isim mausul. Kemudian silahnya adalah jumlah da'autuhu. Maka antara mausul dengan silahnya itu kita dapat mendatangkan kana tambahan. Kemudian awis sifati wal mausufi. Atau dua hal yang selalu datang juga bersamaan adalah sifah dan mausuf. Atau na'at dan manut. Maka apa contohnya? Nahwu, contoh e, na'at dan manut atau sifah dan mausuf Zahabtu li ziyarati sadiqin kana maridin. Ya, zahabtu li ziyarati sadiqin kana maridin. Maka di sini saya telah pergi untuk mengunjungi ya kawan dekatku yang sakit. Maka perhatikan di sini sadiqin kana maridin. Ya, maridin adalah sifahnya, kemudian mausufnya adalah sadiqin. Asalnya dhahabtu li ziyarati sadiqin maridin. Maka di sini kita boleh mendatangkan kana tambahan. Ya, dari mana kita tahu kananya di situ tambahan? Dia tidak beramal. Ya, tidak kemudian membuat maridinnya menjadi mansub misalnya. Kemudian Beliau menambahkan au mat ta'ajjubiyati wa fi'lit ta'ajjubi. Ya, ada beberapa typo salah ketik ya. Tadi tuhu kemudian di sini mat Ya, di sini ditulis ya dulu baru ba. Ya, atau di antara acupi ya dan fi'il ta'ajub. Kita tahu acupi ya pasti memerlukan fi'il ta'ajub. Dua hal tersebut selalu datang bersamaan. Maka, karena itu boleh datang di antara dua unsur tersebut. Nahwu contohnya, makana atau kala maka Ya, ini asalnya ma atau kala maka Ya, betapa baiknya ucapanmu. Maka di sini antara ma ta'ajubiyah dan fiil ta'ajub yaitu atyaba itu boleh didatangkan kana. Wala yuqasu ala syai'in min dhalika Ya, akan tetapi di sini didatangkan tambahan keterangan dan tidak dikiaskan ya, atas sesuatu pun di antara hal tersebut. Ya, artinya walaupun kita mengetahui kaidahnya, secara umum kita tidak dapat ya kita tidak dapat menerapkannya menggunakan kaidah kias. Ya bal huwa maqsurun 'ala sama'i. Akan tetapi itu hanya terbatas pada sama. Ya apa yang kita dengar dari orang Arab. Illa ma'a fi'lit ta'ajjubi. Ya, melainkan kalau penambahan kananya ini itu dalam sirah atau dalam bentuk atau bersama fi'il ta'ajub falqiyasu sairun. Maka untuk hal tersebut qiyas itu diperbolehkan. Kemudian beliau menambahkan wa hadza ma'na dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa qad tuzadu kana ila akhirih. Ya dan terkadang karena itu ditambahkan dan seterusnya ai ta'ti kana zaidatan. Ya kana itu data, dapat datang dalam kalam dalam keadaan zaidah, dalam bentuk tambahan. Wa ziyadatuha fi hashwin. Dan tambahan kana tersebut itu fi hashwin. Apa maksud dari hashwun di sini? Ai tawassutun baina syai'aini mutalazimaini jadi maksud dari hashwun adalah tawassutun baina syai'aini mutalazimaini. Yaitu dia berada di pertengahan di antara dua unsur atau dua kata yang selalu bersamaan. Thumma mathala li ziyadatiha baina mat wa fi'lit ya thumma mathala li ziyadatiha baina mat wa fi'lit ta'ajjubi kemudian beliau memberikan contoh ya tambahannya itu adalah tambahan kana di antara ma'at ta'ajjubiyah dan fi'il at-ta'ajjub wa taqlilu fi qawlihi dan taklil yang ada ya taklil menggunakan lafat qad Wa qadatu zadu, ya maksud dari qadatu zadu terkadang ditambahkan itu adalah bin nisbati ila adami ziyadatiha. Ya, itu kalau dinisbahkan atau dibandingkan dengan tidak adanya tambahan kana. Karena kita mengetahui secara umum kalam itu tidak sering ya, atau sangat jarang ya kita temui adanya tambahan kahana. Secara umum ya kita lihat mubtada langsung khobar. Kemudian fi'il langsung fa'il. Kemudian eh, sifat langsung eh, mausuf langsung sifat. Ya, atau juga mata ajubiyah dengan langsung fi'il ta'ajub. Ya, kalau dibandingkan dengan itu semua maka memang kolil ya, sedikit sekali kita dapati. Namun fala yunafi kathrataha fi dzatiha. Akan tetapi itu tidak menafikan banyaknya penggunaan atau tambahan kana secara zatnya. Ya, artinya ya banyak juga jumlahnya penggunaannya kalau misalnya kita mungkin melihat literatur atau ucapan dari orang Arab. Namun kalau dibandingkan dengan kalam yang tidak ada tambahan kananya yaitu tentu sangat sedikit. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Di sini waqad waroda 'anil Arabi ziyadatu ba'di akhawatikana. kana. Ya dan sungguh telah sampai kepada kita dari ucapan orang Arab tambahan sebagian dari saudari kana. Tadi kan kita mengatakan ini sebetulnya khusus untuk kana saja. Namun ternyata ada orang Arab yang mengucapkan lafat zaidah tetapi tidak menggunakan kana tetapi meng menggunakan sebagian dari saudari kana apa itu ka asbaha wa amsa ya contohnya adalah asbaha dan amsa jadi ada orang Arab yang menggunakan asbaha zaidah dan amsa zaidah. Faqalu maka orang Arab mengatakan, ya mereka mengatakan fit dunia mengenai dunia ma asbaha abradaha. Ya, ini berarti fiil ta'ajub. Asalnya adalah ma abradaha. Ya, betapa dinginnya dunia asbaha ketika di pagi hari. Tetapi asbahannya di sini tambahan. Ya, betapa dinginnya dunia di pagi hari, wama amsa adfa'aha. Ya, wama amsa adfa'aha. Dan betapa ya hangatnya uh, dunia ketika di siang hari. Maka di sini tambahan asbaha dan amsa itu adalah zaidah, dia tidak beramal. Wa hukmun ala hadha bisyudzudzi Atau wa hukima ala hadha bisyudzudzi Ya akan tetapi yang seperti ini, yaitu tambahan asbaha dan amsa yang zaidah, itu dihukumi sesuatu yang syadz. Ya hukima ala hadha bisyudzudzi Ya, ini dianggap sesuatu yang syadz. Ya, sesuatu yang ganjil, yang tidak umum digunakan fala yuqasu alaihi. Maka tidak dapat dikiaskan eh, dengan contoh seperti ini. Kemudian akhwatukana bisa didatangkan sebagai tambahan. Kita kembali ke atas. Kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-155 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa yahdhifunaha wa yubaqunal khabar wa ba'da in walau kathiran dhashtahar dan para ulama nahwu itu yahdhifunaha ya menghapuskan ya wa yubaqunal khabar tetapi mereka mempertahankan khabar Ya, kananya dihapus, namun khobarnya dipertahankan. Wa ba'da'in walau kathiron dhashtahar. Dan ini masyhur atau banyak ditemui setelah in dan setelah lau. Ya, maka penghapusan kana kemudian dipertahankannya khobar itu banyak ditemui setelah in dan lau. Ya, ini kayak bahasa yang sering kita temui kalau kita misalnya membaca kitab para ulama. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk bait yang ke-155 ini yaitu hadfu kana ma'asmiha. Penghapusan kama penghapusan kana dan isimnya. Artinya kana bersama isimnya itu dihapus, akan tetapi khobarnya dipertahankan. Athani mimma khtassat bihi kana ya dan hukum yang kedua di mana hukum tersebut khusus berlaku hanya bagi kana itu adalah jawazu hadfiha ma'asmiha ya diperbolehkannya menghapus kana dan juga menghapus isim kana wa baqa'i khobariha ya bersama juga dengan e, menghapus atau mempertahankan khobarnya ya jawazu hadfiha ma'asmiha wa baqa'i khobariha diperbolehkannya menghapus kana dan isim kana dan juga mempertahankan khobarnya wa hadzal hadfu nau'ani dan penghapusan yang seperti ini itu ada dua macam Al-awwalu, macam yang pertama, kathirun. Penghapusan yang banyak ditemui. Ya, kita akan sering menemui uslub atau gaya bahasa seperti ini di kitab-kitab. Yaitu kapan? Ba'da'in walau asyartiyataini. Ya, ba'da'in walau ini Setelah in dan lau syartiyah. Ya, maka itu sering dihapus kana bersama isimnya, kemudian khobarnya dipertahankan. Athani, penghapusan yang kedua, kolilun, ya, penghapusan yang sedikit. Ya, artinya selain setelah in dan lau itu ya, sedikit dihapus karena bersama isimnya. Famithalul hadfi ba'da maka contoh penghapusan ya penghapusan kana dan isimnya setelah in yaitu almar'u muhasabun ala amalihi in khairun fa khairun wa in syarran fa syarrun ya almar'u muhasabun ala amalihi in khairun fa khairun wa in syarran fa syarrun ya ini sering kita temui bentuk bahasa seperti ini seseorang itu dihisab atas amalnya. Ya, in khairon fa khairun. Jika amalannya baik, maka balasannya juga kebaikan. Wa in syarron fa syarrun. Akan tetapi jika amalannya buruk, maka balasannya juga buruk. Ya. Maka bagaimana i'rab dari kalimat ini? Fa khairon, ya maka khairon yang ada pada in khairon khobarun likanal mahdhufati ma'asmiha yaitu khobar bagi kana yang dihapus ya dan juga isimnya yang juga dihapus kemudian wa fa khairun khobarun limubtada'in mahdhufin ya in khairon fa khairun maka kata fa khairun khairun adalah khobarun limubtada'in mahdhufin Khairun adalah khobar bagi mubtada yang dihapus. Wat takdiru dan takdir dari kalam tadi ya almar'u muhasabun ala amalihi tadi kemudian in kana amaluhu khairon fajazaohu khairun ya jika amalannya itu baik maka balasannya juga baik wa in kana amaluhu syarrun fajazauhu syarrun. Dan jika amalannya buruk, maka balasannya juga keburukan. Maka di sini kita melihat kana amaluhunya dihapus. Ya, in kana amaluhu kana dan isim kananya dihapus. Ya, kemudian pada eh, penggalan setelahnya uhu khairun, maka mubtada'nya lah yang dihapus. Ya, walaupun ini bukan pembahasan pada bab ini. Namun di sini kita melihat bahwa di sini e, kana bersama isimnya itu dihapus dan khobarnya dipertahankan. Wa minhu qaulus syairi dan diantaranya adalah ucapan seorang penyair. Ya. Qad qila ma qila in sidqan wa in kadiban fama'tidharuka min qaulin idza qila maka di sini dikatakan sungguh telah dikatakan apa yang telah dikatakan. Ya, walaupun benar ataupun dusta. Maka apa ya, alasanmu dari suatu ucapan yang telah diucapkan? Maka di sini yang menjadi syahid adalah in sidqan wa in kadhiban. Ya, setelah in kok tiba-tiba ada sidokon atau setelah in kok tiba-tiba ada kadiban. Ya, ternyata ada kana dan isim kana yang dihapus. Maka takdirnya apa? Inka nal makulu sidakon wa inka nal makulu kadiban. Ya, maka di sini ada e, kana dan isim kana yang dihapus, sedangkan khobar kananya dipertahankan. Ya, sama seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan wa mithalul hadfi ba'dalau. Ya, dan contoh penghapusan ya penghapusan kana dan isimnya setelah lau. Ya. Contohnya apa? Iqra walau safhatan fil yaumi. Ya, iqra walau safhatan fil yaumi. Bacalah walaupun hanya satu halaman dalam sehari. Ya, setelah walau tiba-tiba safhatan. Ya, berarti di sini ada sesuatu yang dihapus. Yang dihapus adalah kana dan isim kana. Apa itu? Ai walau kanal makru'u safhatan. Ya, walaupun yang dibaca itu hanya satu halaman saja. Dan contoh juga penghapusan lau wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallama dan diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang sangat masyhur, balighu anni walau ayatan." Ya sampaikanlah oleh kalian, ya sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun hanya satu ayat. Ya setelah walau tiba-tiba ayatan. Ya kita lihat catatan kaki ini rawahul Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Maka balighu anni walau ayatan, ya sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun hanya satu ayat. Maka apa yang dihapus? Ada kana dan isim kana yang dihapus. Ai walau kanal muballighu ayatan. Ya walau kanal muballighu ayatan. Walaupun yang disampaikan itu hanya satu ayat. Ya, kemudian wa mithalul hadfi bidunihima ya, dan contoh penghapusan kana dan isimnya bidunihima tanpa in dan juga tanpa lau. Yaitu apa? Qaulu ba'dil arabi, yaitu ucapan sebagian dari orang orang Arab. Yaitu apa? Milladu syaulan fa'ila itla'iha. Ya, milladu syaulan fa'ila itla'iha. Ya, apa maksud dari ungkapan ini? Kita lihat catatan kaki. Hadza kalamun arabi. Hadza kalamun arabiyyun yajri majrul mathali. Ya, hadza kalamun arabiyyun yajri majrul mathali. Ini adalah ucapan e, orang Arab yang terdahulu yang menempati kedudukan peribahasa. Ya, milladu syaulan fa'ila ila itla'iha. Wadzohiru annahu fi na'ti ibilin. Ya, secara zohirnya ini adalah uh, penyifatan atau mengenai sifat unta. Ya, kenapa? Karena wasyaulu hiyallati irtafa'at albanuha wa duru'uha. Ya, syaul itu adalah unta yang ya naik susunya, ya kemudian kelenjar susunya itu kering. Ya, atau makna lain dari syaul au annahu masdaru syalatin naqatu bidzanabiha. Ya syalatin naqatu bidzanabiha. Uh, eh, unta tersebut itu mengangkat ekornya. Atau artinya apa? Rafa'athu liddirobi. Ya, unta tersebut mengangkat ekornya ya untuk diayunkan. Ya, Kemudian wahadfu nuniladun likathratil isti'mali. Ya, penghapusan nun yang ada pada ladun kan min ladu ya. Karena apa? Banyaknya penggunaan ya. Ada min ladun, ada juga min ladu. Kemudian wal itla'u, ya apa maksud itla' yang ada pada ucapan orang Arab tersebut? Antasi ronna naqatu mutliatan. Ya, ronna naqatu mutliatan bahwa unta tersebut itu menjadi mutriyah. Ya, apa artinya? Ai yatluha waladuha ba'dal wadu'i. Yaitu unta tersebut itu diikuti oleh anaknya setelah melahirkan. Ya. Kemudian apa maksud dari ucapan milladu syaulan fa'ila itla'iha? Ai robbaitu dihina kota milladukanat syaulan fastamarra dhalika ila itlaiha. Ya, saya membesarkan unta ini dari keadaan dia masih keadaan syaul ya kemudian ya saya terus terus-menerus merawat unta tersebut sampai dia ya diikuti oleh anaknya. Ya. Maka di sini apa syahidnya? setelah milladu tiba-tiba syaulan. Ya, tiba-tiba syaulan. Ternyata ada kanat yang dihapus. Ya, kanat yang dihapus. Yaitu kana dan isimnya. Ya, isim kananya adalah domir mustatir yang takdirnya hiya kembalinya kepada anak kotuk. Kemudian wahada maqsurun ala ma waroda. Ya, dan ini terbatas hanya apa yang diucapkan oleh orang Arab saja fala yuqasu alaihi linadratihi atau linudratihi. Maka tidak dapat dikiaskan terhadap contoh ini yang seperti ini karena saking jarangnya, ya, saking sedikitnya. Kemudian wahada makna qawlihi wa yahdhifunaha ya dan ini maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa yahdhifunaha ai innal araba tahdhifu kana ma'asmiha wa yubaqunal khabaro. Bahwa orang Arab itu menghapus bersama isimnya, ya artinya kana dan isimnya dihapus, dan mempertahankan khobarnya. Walamma nassa ala baqa'il khobari, ya dan ketika Ibnu Malik rahimahullahu taala menjelaskan mengenai kekalnya khobar, ya atau dipertahankannya khobar dalla ala anna lisma khudhifa ma'aha ini menunjukkan bahwa isim itu dihapus bersama dengan kana ya kananya dihapus isimnya juga ikut dihapus wa qad ishtahara hadzal hadfu ba'da in walawish syartiyataini ya wa qad Waqadishtahara hadzal hadfu ba'da in walawis syartiyataini.